Pertama-tama yang harus kita ingat adalah hendaknya selalu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah. Dan apabila kalian kufur, maka niscaya maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani para pendengar, para pemirsa yang Allah muliakan, yang harus saya ingatkan juga adalah perkara yang sangat penting yang dengannya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ikhlasun niyyati lillahi taala mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala kita upayakan dan usahakan dan terus agar segala yang kita lakukan dari ibadah kita hanya untuk Allah semata bukan untuk mengharap dari dari pujian manusia dan bukan tujuan-tujuan yang lain wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin dan tidaklah mereka diperintah lainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, "Rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba 'amalin eh, rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba 'amalin eh, saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat berapa amalan, berapa banyak amalan yang kecil bisa jadi besar karena niat. Jadi para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, masalah niat masalah yang sangat penting sekali. Kadang ada e, amalan yang terlihat tampak besar. Orang memandangnya dengan sampai menyebut wah dan wow. Dan di mata manusia sangatlah besar, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena niat. Begitu juga berapa banyak amalan yang sangat kecil dianggap sepele oleh banyak manusia, amalan yang ringan, amalan yang tidak ditoleh, tetapi karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar radio Roja Allah muliakan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rizki keikhlasan kepada kita semua agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah dan rahmat bukan menjadi petaka dan bencana. Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ketiga <clears throat> dari kaidah-kaidah besar yakni yang disebutkan oleh ulama dengan kaidah al-masyaqqatu تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير apa artinya artinya kesulitan membawa kemudahan. Al-masyaqqah artinya kepayahan, kesulitan dan kerepotan. Tajlibu mendatangkan, membawa at-taisir. At-taisir yakni kemudahan, keringanan. Ya. Ini kaidah yang sangat besar termasuk kaid e, min di al-kubra di antara kaidah-kaidah yang besar ya min al-qawaid al-kubra dari lima kaidah yang besar dan di dalam buku yang ditulis oleh akhuna al Ustadz Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah taala tentang kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami bisa dilihat di halaman 61. Kita mulai akan membahas kaidah yang besar ini. Dan Kaidah ini ini sangat e, banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali hal yang baru yang insyaallah taala akan kita dapatkan dalam pembahasan kita ini. Apalagi ketika kita masuk ke dalam contoh-contoh penerapannya yang insyaallah taala saya juga akan ambil dari perkataan atau contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al rahimahullahu taala. Jadi kembali ke nama kaidah. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kita ingat kaidahnya adalah kesulitan membawa kemudahan. Lihat, ya, kesulitan membawa kemudahan. E, penulis Hafizahullah Ta'ala di halaman 61 membawakan makna kaidah ini secara istilah. Secara istilah. Diambil dari kitab yang ditulis oleh uh, eh, Dr. Muhammad Sidki Al-Burnu dan buku ini ma'ruf yakni Al-Wajiz fi idahi qawaid fil qawaid al-fiqh al-kulliyah di halaman ke 208 ya <clears throat> jadi uh, penulis atau doktor Muhammad Sidki Al-Burnu berkata tentang makna dari al-masyaqqatu tajlibu at-taisir secara istilah Beliau berkata, "Innal ahkam التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج دون عسر أو إحراج Bisa dilihat di halaman 61 makna dari masyakkah atau al itu tajlibu taisir adalah hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf bagi seorang mukallaf yakni orang yang dibebani atau diberi beban syar'i ada kekurangan di buku ini bisa ditambahkan oleh para Eh, pembaca <clears throat> atau bagi hartanya atau bagi hartanya kalau di, di sini uh, dikatakan fi nafsihi au malihi fi nafsihi au malihi <clears throat> Allah alam mungkin biasanya uh, ketika dicetak hilang kalimatnya bisa jadi ya bisa jadi ini ditambah ya saya ulangi hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf atau bagi hartanya kalimat atau bagi hartanya eh, kelewatan di sini jadi yang membuat kesulitan bagi mukallaf atau pada hartanya ditulis pada hartanya karena di sini hanya bagi seorang mukallaf saja Tayyib. Ketika ada kesulitan bagi seorang, pada diri seorang mukallaf atau bagi hartanya, maka syariat Islam meringankannya agar bisa dilakukan dengan mudah dan dengan ringan. Ya, agar bisa dilakukan dengan mudah dan dengan e, ringan. Dan nulis men menukil dari kitab Al Al-Wajiz fi Idahi Qawaid al Fikhil Kulliyah. Halaman 208. <clears throat> ini makna makna dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Intinya dari sisi bahasa saja sudah kelihatan bahwa kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Sekali lagi, ketika hukum-hukum syar'i dalam prakteknya menimbulkan kesulitan bagi seorang mukallaf atau bagi hartanya, bagi hartanya maka syariat Islam datang untuk meringankannya atau syariat Islam meringankannya agar bisa dilakukan dengan ringan, agar bisa dilakukan dengan e, mudah. Ini makna dari kata atau dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Baik. Dalil-dalil dari kaidah yang sedang kita bahas adalah <clears throat> banyak sekali ya disebutkan dalam buku ini ada enam eh, dalil dan beliau membawakan juga tiga dari sunnah enam dari Al-Quran tiga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam <clears throat> tentunya kalau ulama eh, berkata ya itu banyak sekali tetapi dalam rangka untuk meringankan buku ya biasanya seorang penulis itu tidak menurunkan semua dalil tentunya kan hanya beberapa dalil sebagai perwakilan dan e, dengannya kita mengetahui bahwa agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Penulis berkata di sini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan pada kaidah ini dan memang sangat banyak sekali. Bahkan syariat Islam itu syariat Islam ya itu hukum asalnya mudah Nanti insya Allah Ta'ala kita akan jelaskan bagaimana takhfif kemudahan yang ada atau al-yusr yang ada dalam Islam. Ya. Baik dari sisi asalnya atau yang arid. Uh, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Lihat. Allah Jalla wa ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yang artinya Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Sangat tegas di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra." Yusra, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dalil yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini juga bentuk kemudahan. Bentuk kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya tidak akan melebihi kemampuannya. Sangat tegas sekali dan sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan, tidaklah memberikan hukum-hukumnya kepada hamba-hambanya dalam rangka membuat hamba-hambanya susah tidak. Dan Al-Quran turun juga bukan untuk memberatkan, tidak untuk menyusahkan. Taha ma anzalna alaika al litashqa kata Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa. Kami tidak ingin tidak, tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Anda supaya Anda menjadi orang yang sengsara, tidak. Kemudian dalil yang lain surah Al-Baqarah 286, Allah berfirman, "Rabbana ولا تحمل tahmil 'alaina isran kama hamaltahu الذين من min qablina. Rabbana تحملنا ما tuhammilna ma la taqata lana bih." Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini pun sangat jelas bahwa Al-Quranul Karim atau Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk meringankan atas kalian. Allah inginkan keringanan kita, tidak menginginkan kesulitan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Allah berfirman berfirman ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kalian. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Artinya dan Allah tidak sekali-kali ya dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. <clears throat> tidak ada haraj. Allah angkat itu haraj, Allah angkat kesempitan. Nah, ini sifat dari agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enam dalil dari Al-Qur'an tentang kemudahan Islam. Kemudian dalil dari As-Sunnah banyak dan dalam buku ini diturunkan tiga dalil. Yang pertama hadis Abu Umamah. Sebagaimana diriwayatkan Al Ahmad. An Abi Umamah قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة artinya dari Abu Umamah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi atau dengan membawa agama Nasrani akan tetapi aku diutus bil hanifiyati sama. Apa arti hanifiyah? Hanifiyah artinya adalah agama yang lurus. Agama yang tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan, jauh dari kesyirikan, menyimpang ya, dari kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Al-hanifiyah. As-samha artinya adalah yang mudah. As-samha. Lihat Rasulullah SAW berkata, "Bu'istu bil hanifiyati samha." aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah, tidak bengkok dan tidak sulit. Tetapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang lurus dan agama ini mudah. Kemudian <clears throat> hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريكوا وهريكوا على على بوله سدلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين yang artinya ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid berdiri eh bukan berdiri kencing di masjid maaf eh di sini koma ya koma berdiri kemudian dia buang air seni di masjid kita tahu masjid tempat yang mulia yang agung tidak boleh orang buang air seni di masjid najis ya tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang Arabi Arab Badui datang masuk ke masjid kemudian buang air seni di situ kemudian para sahabat marah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan sesuatu yang sangat-sangat wajar kalau para sahabat marah dan murka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan dia. Kata Rasul, dahulu biarkan dia tuangkan saja pada kencingnya air satu timba kata Rasulullah SAW sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan ini sabda Rasulullah SAW yang agung ya yang menunjukkan tentang ketinggian Islam yang menunjukkan tentang keagungan Islam, yang menunjukkan tentang kebesaran Islam dan menunjukkan sekaligus tentang kemudahan Islam. Rasul yang mulia alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Fa innama bu'istum muyassirin wa lam Sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan. Dan kita lihat ya, ini ada hikmah yang besar dari hadis yang mulia ini. Bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam ya, memberikan contoh kepada para sahabat kepada umatnya bagaimana bersikap dengan sikap yang hikmah, yang bijaksana. Ya. Kalau misalkan dibiarkan dan para sahabat melarangnya, ini terjadi kemudaratan yang lebih besar daripada mendiamkannya. Dan ini hendaknya ditiru oleh para dai, ditiru oleh para dai, ditiru oleh orang-orang yang berdakwah mengajak manusia ke dalam Islam, ya, agar bersikap dengan sikap hikmah yang sebagaimana dicontoh oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Coba kalau misalkan dibiarkan, eh, maksud saya kalau misalkan dicegah, pas lagi bongkar seni dicegah, oh banyak kemudaratan di antaranya akan terbuka aurat si Arabi ini di antaranya juga <clears throat> akan tersendat orang lagi buang air seni kemudian ditahan gimana sakit tersendat dan bisa sakit kemudian di antaranya kalau misalkan dicegah kemudian dia tidak men, e, tidak menghentikannya dia lari jalan ke sana kemari. Akhirnya apa? Akhirnya tempatnya tempat najisnya bukan satu tempat tapi akan berceceran. Ya. Nah ini. Ini hikmah yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dengan hikmahnya, dengan lemah lembut, Rasulullah SAW menasihati uh, A'rabi ini bahwa masjid ini bukan dijadikan untuk seperti ini, untuk kotoran seperti ini. Tetapi inama hiya kata Rasulullah SAW untuk zikrullah di antara untuk baca Quran. Ya. Nah, ini Kemudian sampai orang ini Arabi berkata, Allahumma rahmani wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan kau rahmat, jangan, jangan, dan janganlah engkau rahmati uh, selain kami berdua. Ya. Ini menunjukkan bahwa sabda atau apa yang ditampilkan dicontohkan eh, Rasulullah SAW sangat membekas kepada manusia. Ya, sangat membekas kepada manusia. Oleh karena itu ya para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan hendaknya kita mencontoh bagaimana sikap dari atau contoh, eh, uh, amalan yang dicontohkan Rasulullah saw. dan syahid dari pembahasan kita ini adalah <clears throat> apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika marah para sahabat Rasul berkata innama fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsum mu'assirin Kalian di, eh, di, di, di, di, di utus untuk membawa kemudahan, bukan diutus untuk membawa kesulitan. Berikutnya, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridai beliau annaha qalat bahwa Aisyah berkata ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه artinya dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan untuk memilih antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut. Selagi hal itu bukan perbuatan dosa. Namun jika itu perbuatan dosa, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sangat jelas di sini, ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan, maka Rasulullah SAW bukan memilih yang paling sulit bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah memilih Aisyah rohumah Memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Selama bukan dosa. Ya, koidnya di sini malam yakun isman, Selama bukan dosa. Tetapi ketika dosa Rasulullah orang yang paling jauh darinya. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam ya, ingin kemudahan. Ingin kemudahan buat umatnya. Ingin kemudahan buat kaum muslimin tidak menyulitkan, tidak menyulitkan. Dari dalil-dalil tadi kita menjumpai bahwa agama Islam ini dibangun di atas ini. Bahkan dalam hadis yang lain Allah eh, Rasul SAW bersabda Inna dina yusrun ad yusrun Agama Islam ini mudah Tidak ada orang yang memberatkan dirinya Dalam melakukan agama Islam ini mereka akan dikalahkan Akan terkalahkan ya akan terkalahkan. Berapa orang yang berapa orang yang semangat berlebih-lebihan gulu jatuh dia, tidak bisa meneruskan. Ya. Jatuh. Maka agama Islam ini agama yang mudah dan kita lihat. Tapi mudahnya Islam tidak dimudah-mudahkan dengan hawa nafsu, tidak. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan eh, nas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam nah mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Jadi memudah-mudahkannya harus dengan syariat, ya, bukan dengan hawa nafsu. Oh iya agama Islam mudah ya, kalau sakit nggak usah sholat. Nah ini salah, salah. Agama Islam ini mudah, harus sesuai dengan aturan. Karena kemudahannya masih sebatas wajar. Nanti kita akan bahas ya macam-macam kemudahan, kemudian macam-macam masyakoh kita akan bahas akan bahas ya. karena ada salah memahami dari doa-tul fitnah dari kaum munafiqin memakai ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini kemudian memudah-mudahkan Islam sehingga uh, jatuh kepada perkara-perkara yang justru dilarang dan jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan sehingga menentang ajaran Islam itu sendiri ya sebagian orang ya menampilkan Islam mengambil dari sebagian orang-orang yang lemah orang-orang yang suka bermaksiat kemudian dengan mengatakan ini agama Islam ini mudah agama Islam ini mudah agama Islam ini gampang ya tapi berbicara dengan lisannya orang-orang yang banyak bermaksiat misalkan ya ini pun tidak benar jadi kita akan bahas insyaallah taala apa itu arti kemudahan dan apa itu masyakah sebelum kita masuk ke contoh-contoh dan tentunya Eh, pembahasan ini agak sedikit panjang, agak sedikit panjang supaya kita juga tidak salah memahami. <clears throat> Ada perkataan yang sangat bagus, yang bagus sekali, yang dinukil oleh e, penulis di halaman 64 sampai 65 dari perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala yang penulis nukil dari Al-Qawaid والأصول والأصول الجامعة Syekh Abdul Rahman السعدي sadi rahimahullahu taala berkata, seluruh syariat Islam ini lurus dan mudah. Ini kata beliau dan ini sahih. <clears throat> Karena apa? Karena menurut ijma <clears throat> dalil ijma ya bahwa dalil-dalil itu yang ada untuk mengangkat kesulitan <coughs> itu sebagaimana perkataan Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau berkata, "Innal adillata 'ala raf'il haraj an hadhihi al-ummah tablughu al qat'." Sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang diangkatnya kesusahan dari umat ini itu sampai mablag al-qata. Dalilnya pasti banyak, ya. Kemudian dia berkata, lurus dalam masalah tauhid yang dibangun atas dasar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sekutu baginya. Serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Nah, jadi dari tauhid lurus dan hanya menyembah hanya Allah semata dan itu sangat memudahkan manusia subhanallah. Murtah hatinya. Hati seseorang yang hanya menyembah Allah semata hatinya tenang. Ya, Coba kalau misalkan menyembah banyak-banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Ya. Berhala ini, berhala itu, berhala ini, berhala itu. Ya, Tuhan ini, Tuhan itu dan seterusnya. Ya. Ini sempit. Kita lanjutkan. Lihatlah. Salat lima waktu yang wajib dikerjakan dalam satu hari, satu malam tidaklah mengambil waktu kecuali hanya sedikit sekali. 24 jam Allah beri sehari semalam Sholat lima waktu berapa? Sholat lima waktu bisa mengambil eh, Kalau dihitung misalnya satunya lima menit Atau bisa kurang atau bisa lebih sedikit Ya Itu tidak tidak mengambil satu jam Ya Sholat lima waktu sangat mudah Ini Taisirun asli Ya Secara dasar agama Islam ini mudah Coba kemudahan Islam Subhanallah dalam sholat yang Allah bebankan dan seagung-agung ibadah. Itu sangat mudah. Kemudian e, begitu pula zakat. Itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta dan itu pun hanya yang berkembang bukan harta yang tidak berkembang. Serta setiap tahunnya hanya wajib sekali. Ha, ini juga memudahkan. Ini juga mudah. Kemudian begitu juga dengan puasa cuma satu bulan dalam satu tahun. Ada dua belas bulan, cuma satu bulan puasa. Tidak uh, full belas bulan. Dan juga ada keringanan yang lain. Misalkan bagi yang misalkan sakit, nggak wajib puasa. Nah, dibayar dalam dalam hari yang lain. Yang safar juga nggak wajib puasa. Dibayar di waktu yang lain. Ya, bagi orang tua yang sudah tidak sanggup puasa juga nggak boleh nggak puasa. Dia bayar fidyah. Ya, dan seterusnya. Kemudahan yang Allah berikan. Begitu juga masalah haji. Ya, masalah haji maka itu wajib itu hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakan bagi yang mampu melaksanakan Qalillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila lihat kata Allah man istata'a bagi yang mampu tidak semuanya ini menunjukkan keringanan kering, eh, Islam Adapun kewajiban-kewajiban lainnya maka hanyalah dilakukan kalau ada sebabnya semuanya amatlah mudah Allah Subhanahu wa taala juga menyariatkan mensyariatkan bahwa sebab yang bisa membantu seseorang agar giat dalam menjalankan semua ibadah tersebut. Ya. Jadi subhanallah kalau kita cermati maka kita akan mendapatkan bahwa tidak ada yang berat ya dan membawa masyaqqah dalam syariat Islam ya sebagaimana uh, dalam firman Allah yang tadi telah disebutkan ya Baik, perlu diketahui di sini kata penulis ya bahwa sesuatu yang berat dalam syariat Islam itu ada e, tiga macam. Ada tiga macam ya. Jadi sesuatu yang berat di dalam syariat ada tiga macam. Satu, dua, di sini terus empat itu dicoret ganti tiga ya bukan empat di halaman 66 tapi tiga yang pertama jadi masyakoh sesuatu yang berat sekali lagi ada tiga yang pertama masyakoh yang di luar kemampuan manusia kharij kharijil adah bukan al al adiah bukan tapi masyaqqah kharijil adah jadi ke sesuatu yang berat yang di luar kemampuan manusia. Ya. Nah, yang ini tentunya tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam. Ya. Masyaqqah, sesuatu yang berat yang e, di luar kemampuan, di luar batas kemampuan kita, di luar batas kemampuan hamba-hamba Allah, maka tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada dalam syariat Islam. Apa contohnya? Contohnya berpuasa sepuluh hari turut berturut-turut siang dan malam. Nah, berpuasa sepuluh hari berturut-turut siang dan malam. Enggak ada itu ceritanya. Ya, dalam syariat Islam. Ini di luar kemampuan manusia. Manusia enggak makan ya e, dua hari siang malam udah lemes. Jangankan dua hari. E, dari pagi sampai maghrib saja banyak manusia yang lemes tapi walaupun itu masih kuat kan, ya, apalagi dua hari, apalagi sepuluh hari, ya, apalagi sepuluh hari. Ya. Dan nggak ada ceritanya eh, ajaran Islam puasa semedi di pinggir di, di pinggir kali, ya, sampai lumutan, nggak makan makan, nggak ada. Ya, nah, itu. Sampai nggak sholat, ya, nggak ada. Sholat kewajiban nomor satu, ya, nah, itu. Kemudian misalkan yang lain dicontohkan sama penulis ini berjalan di atas air. Suruh berjalan di atas air, <laughs> nggak ada orang berjalan di atas air. Gimana caranya? Hmm? Ya, ini masyakoh kesulitan yang di luar kemampuan manusia. Allah nggak syariatkan wahai hamba-hambaku kalau berjalan di atas air jangan pakai perahu, jalan saja. Nggak ada ini, ya, nggak ada ya karena ini di luar kemampuan manusia di luar kemampuan manusia ya kemudian contoh yang lain terbang tanpa alat dan lainnya alatnya sayap ya dan yang lainnya ini nggak mungkin ya kalau capung burung eh, bisa terbang ya adapun Superman Superboy ini bohong ya nggak ada itu dan makhluk yang paling bodoh di atas muka bumi Superman. Karena apa? Celana dalamnya di luar. Nah ini. Dan sekali lagi ini contoh. Contoh yang bisa kita lihat bahwa bagaimana ya ulama menyebutkan pada kita ada masyakoh yang harus kita perhatikan yang namanya masyakoh di luar kemampuan manusia itu nggak ada dalam syariat Islam tidak mungkin dalam syariat Islam ya dan lain-lain ini semuanya tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi Jenis masyakoh yang pertama Yang tidak mungkin ada dalam syariat Islam Adalah Al-masyakoh kharij al-adah Masyakoh yang di luar kemampuan manusia Di luar kebiasaan manusia Contohnya tadi apa? Contohnya puasa turut eh, berturut-turut sepuluh hari ya 10 hari sebelum eh, siang malam eh? ya ada paling Islam itu subhanallah puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari selesai sudah nggak ada itu ya dibolehkan nyambung satu hari adapun puasa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan memakai kitabnya bukan kitab Al-Quran tapi kitab primbon ya kemudian pakai apa dan seterusnya, seterusnya ya mau cari kesaktian puasanya misalkan um, tiga hari tiga malam atau tujuh hari tujuh malam puasa nggak makan nggak minum bersembunyi di tempat yang gelap tidak ada lampu kemudian puasa Hah? keluar sudah sakit kurus kering ya Islam mensyariatkan, tidak disyariatkan. Itu dari ajaran syaitan. Ya. Itu bukan dari Islam, itu mengada-ada. Nah. Jadi kalau syariat Islam, syariat yang sangat indah, syariat yang luar biasa, yang sesuai dengan kemampuan e, manusia. Berikutnya, berikutnya. Ini subhanallah pembahasan lumayan panjang, hingga masalah. E, yang kedua, al-masyaqqatul eh, adiyah. Masyaqqah yang biasa. Masyaqqah yang biasa. Nah, penulis berkata tentang jenis masyaqqah yang kedua ini, masyaqqah model ini mesti ada dalam semua beban syar'i. Ya. Karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Sekali lagi, masyakoh yang biasa ini adalah masyakoh yang ada dalam semua beban syar'i. Karena semua perintah dan larangan, yang namanya perintah, yang namanya larangan, pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Maka masyakoh model ini terdapat dalam syariat Islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadis di atas. Contoh, puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, puasa yang wajib, puasa Ramadan. Kapan dimulai? terbit fajar terbenam matahari. Puasa sunnah Senin Kamis terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pasti ada masyakohnya akan tetapi dalam kadar yang wajar. Nah, dalam kadar yang wajar. Ini satu, satu contoh. Jadi masyakoh atau kesulitan yang wajar. Contoh yang lain, sholat subuh. Sholat subuh. Ini juga ada sedikit masyakoh, ada kesulitannya. Ya, karena harus bangun dulu ya di sebagian orang masih enak tidur ya masih enak eh, apa namanya dingin di pagi hari semakin dingin kan kemudian semakin asik tidurnya kan gitu harus bangun ya? harus bangun kemudian wudhu apalagi di saat keadaan yang dingin musim dingin seperti misalkan di timur tengah sekarang lagi dingin ya, yang umrah lagi kedinginan nah, wudhu itu ada masyakohnya dingin keluar untuk masuk ke masjid Nabawi atau masjid Haram dingin ada masyakoh tapi masyakoh yang wajar masyakoh yang wajar ya nahan ngantuknya dan nahan dinginnya ini masih masyakoh yang wajar ya justru yang tidak wajar yang malah neruskan tidur Ya, oleh karena itu adanya as-salat as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur karena tidur udah tidur. Dari jam 10 sampai mau subuh harus dan kenyang itu tidur, ya. Kalau misalkan masih tidur lagi sampai jam 6 sampai jam 7 keterlaluan hadza. Ya. Nah, ini. Nah, masyakoh-masyakoh yang ada tadi dicontohkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sholat subuh ya ada masyakoh yang masih ngantuk <clears throat> dan e, wudhu ada kedingin eh, masih dingin ya ini masyakoh yang masih dalam batas e, kewajaran nah masyakoh yang masih dalam batas kewajaran dan seterusnya contoh-contoh yang masih wajar mengeluarkan zakat misalkan eh, ada masyakoh sebagian orang aduh aduh aduh aduh keluarkan duit nih keluarkan zakat nih ya tapi nggak banyak ya, zakat fitrah itu nggak banyak ya kan? tiga kilo atau dua kilo setengah ya kan? nah, kita kasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali keluarkan sedikit ada masyakohnya ada masyakohnya tapi masyakoh yang wajar masyakoh yang wajar <clears throat> masyakoh jenis yang ketiga sekarang masyakoh jenis yang ketiga <clears throat> masyakoh jenis yang ketiga Masyakoh yang sangat amat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia ini yang disebut di halaman 66 ya <clears throat> masyakoh terasa berat tapi sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia masyakoh ini juga terdapat dalam syariat Islam karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kepada hamba-hambanya ya Eh, maaf masyakoh yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam saya ulangi masyakoh yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam jadi masyakoh yang sangat berat ya masyakoh yang masyakoh yang ketiga maaf ini tidak terdapat dalam syariat Islam contohnya sholat 50 kali sehari semalam ya sangat berat ya Walaupun mungkin bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ya hal ini tidak dilakukan. Lihat di sini misalnya salat 50 kali sehari semalam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia maka hal ini bisa dilakukan oleh manusia. Namun dengan sebuah masyakoh yang sangat berat sekali Oleh karena itu Allah tidak mensyariatkan hal ini pada umat Islam Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun, jika masyakoh yang terdapat dalam syariat Islam yang sebenarnya adalah masyakoh yang wajar. Namun suatu ketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu, maka Allah memberikan keringanan dan keleluasan kepada hambanya. Misal, puasa siang hari bulan Ramadan yang asalnya adalah masyakohnya ringan, masyakohnya biasa. Namun ketika sakit, nah, ketika sakit karena sakit jadi berat, atau ketika safar, apalagi safar zaman dahulu, ya nggak pakai mobil ber, ber AC, ya tidak pakai pesawat, zaman dulu e, hujan kena hujan, panas kena panas, ya. kemudian seadanya, tidak ada hotel buat istirahat dan seterusnya. Ya. Ini akan menjadi berat. Maka dari itu Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, tapi tentunya untuk menggantinya di saat yang lain ya. Allah berfirman, "Wa man kana maridhan" أو ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar barang siapa yang sakit atau e, dalam perjalanan lalu dia berbuka maka wajib baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain di hari-hari yang lain ya lain kemudian juga harus dipahami ini kita masih mukadimah ya masih mukadimah Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya eh, mukodima mukodima ini karena ini usul dasar eh, usul yang harus dipahami oleh kita semua dasar-dasar yang harus kita kita pahami tentang agama Islam ini. Begitu pula yang harus dipahami bahwa jika Allah dan Rasulnya menyariatkan atau mensyariatkan sesuatu yang kelihatan sangat berat, nah, maka harus dipahami dengan dua kemungkinan dengan dua kemungkinan dan disebut oleh ulama ya. yang pertama bahwa ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar dari itu yang kedua kalau tidak demikian yang harus kita sadari bahwa apa yang dianggap berat itu sebenarnya bukan sebuah keberatan namun karena jiwa manusia yang kotorlah yang menganggap itu berat ya jadi sekali lagi kalau ada ya yakni jika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya berat yang kelihatannya berat ya yang kelihatannya sangat berat maka harus dipahami dengan dua kemungkinan satu di balik perintah tersebut atau larangan tersebut ada hikmah yang lebih besar jauh lebih besar atau karena sebagian kita menganggap atau atau karena sebagian kita atau sebagian manusia jiwanya kotor sehingga menganggap itu e, berat. Di, di sini dicontohkan seperti syariat jihad berperang di jalan Allah, ya. syariat ini kelihatannya berat mengorbankan harta benda ya, meninggalkan keluarga meninggalkan eh, apa namanya eh, istri, anak, bahkan siap berkorban nyawa, ya ah, berat, ya anak kehilangan bapaknya, kadang-kadang istri kehilangan suaminya jadi janda, ya, berat, ya. Tapi apa? Tapi dibalik itu, dibalik itu ada hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat berharga, yakni meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi para mujahid fi sabilillah. Hikmahnya besar di balik itu. Ya, hikmahnya besar di balik itu. Ada keamanan, kalimat Allah tinggi, agama Islam menang ya. belum pahala yang Allah siapkan bagi mujahidin begitu besar ya nah, ini kelihatannya berat tapi di balik itu ada sesuatu yang besar atau kalau tidak demikian hati-hati kita kotor hati-hati manusia kotor sehingga menganggap itu perka adalah perkara yang uh, berat Bukankah kalau seseorang yang sedang sakit kata penulis ya, maka makanan yang sebenarnya tidak keras pun terasa keras? Bukankah kalau sedang sakit makanan yang sebenarnya manis pun terasa pahit? Nah, betul sekali. Betul sekali. Ya. Kalau kita sakit, siapapun yang antara kita sakit dikasih makanan yang enak, lezat, nikmat, terasa apa? Terasa pahit ya malah bawaannya mual mau muntah ya nggak mau padahal ketika sehat kita paling cari itu makanan ya. seneng hmm. dan makanan yang lembek jadi keras terasa ah ini karena apa ah itu karena lagi sakit begitu juga hati yang sakit ya ketika menerima syariat yang begitu mudah ini yang indah ini yang agung ini terasa sempit, terasa berat, terasa apa namanya susah, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, eh, banyak pembahasan yang sangat indah, pembahasan yang sangat penting dalam eh, judul Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir yang sedang kita bahas, ya tetapi saya melihat waktunya tidak cukup dan kalau saya bahas juga kalau misalkan dengan cepat juga takut kurang dipahami oleh karena itu insyaallah taala untuk eh, materi-materi uh, berikutnya saya tunda pada pertemuan berikutnya seperti di sini ada sebab-sebab keringanan apa itu sebab-sebab keringanan ya sebab-sebab at-taisir dalam Islam kemudian bentuk-bentuk keringanan yakni macam-macam keringanan ya dalam Islam. E, itu akan membuat kita semakin cinta dengan Islam, dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis itu insyaallah taala kita akan bahas tentang tatbik al-qaidah, penerapan kaidah baik dalam buku ini atau saya ambil dari eh, perkataan-perkataan ulama, contoh-contoh yang disebutkan para ulama supaya kita semakin eh, semakin apa namanya semakin memahami kaidah ini dan semakin tambah cinta sekali lagi tentang agama Islam ini agama yang indah agama yang ya'lu wa la yu'la agama yang tinggi dan tidak ada yang menandinginya ya ini saja barangkali para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan semakin paham kita tentang indahnya Islam, tentang besarnya Islam, tentang agungnya Islam ya dengan kita memahami kaidah al-masyaqqatu tajribu at-taisir dan sekali lagi insyaallah tatbik al-qaidahnya kita tunda pada pertemuan-pertemuan berikutnya uh, kita sampai sini ya dan saya serahkan lagi kepada akhuna Ihsan untuk memimpin jalannya uh, pelajaran ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairah. Kami sampaikan pada Ustaz Abu Al-Qarnedi, Hafizahullah Ta'ala, yang memberikan uh, penjelasan pendahuluan dan masih muka mukadimah dalam pembahasan uh, al-masyaqqah tajlibu taisir bahwa setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan dan bahwa syariat Islam yang indah ini adalah merupakan uh, mudah ya syariatnya akan tapi juga tidak dimudah-mudahkan sesuai dengan tuntunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya silahkan di line telepon 021 823 6543. Dari telepon terlebih dahulu kami angkat baru kemudian dari pesan singkat. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abdullah di Tanjung Priok. Silakan Pak Abdullah. Nah. Ya. Ahlan. Mau tanya tentang berkaitan dengan masyarakat juga nih Ustaz. Masyarakat. Nah. Iya. Bagaimana Ustaz kalau dalam keadaan junub? Iya. Kan nggak bisa nyenabah ya Ustaz ya? Nggak bisa apa? nggak bisa mandi janabah gitu ya. Kalau junub nggak bisa mandi janabah? Ya karena sakit ya dalam keadaan. Karena sakit, tayyib Hmm. Hmm. Apakah itu tayamum atau tapi kalau berwudu masih bisa gitu. Tapi kalau, kalau berwudu masih bisa. Hmm. Iya. Iya. Mana apa harus tayamum atau berwudu aja gitu. Hmm. ya Wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam menjawab pertanyaan antum ya Pak Abdullah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن yuridu liyutahhirakum ولي وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون. dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin ketika kita hendak salat untuk berwudu. Dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk melakukan salat ya, maka basuhlah wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai sikut, kemudian usap kepala kalian, kemudian basuh kaki kalian sampai dua mata kaki. Kemudian Allah berfirman di sini setelah memerintahkan memerintahkan berwudu, Allah katakan wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub, bersucilah. Ah. Ya. Apabila kalian sakit atau safar atau datang dari buang air, ya, aulamastumun nisa atau menyentuh wanita artinya berjima hubungan suami istri uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat la lamastumun nisa di sini adalah hubungan intim suami istri ya kemudian kata Allah falam tajidu ma'an kalian tidak jumpai air kalian tidak jumpai air ya atau dihukumi di sini ada air tapi tidak bisa menggunakannya Ya. Apa? Kata Allah fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan haraj. Tidak menginginkan apa? uh, haraj. Haraj itu artinya sesuatu yang uh, menyempitkan. Allah ingin mensucikan kalian dan apa namanya menyempurnakan nikmatnya atas kalian la'allakum tashkurun mudah-mudahan kalian uh, ber, ber, uh, bersyukur nah kalau seseorang tidak bisa atau junub tidak bisa menggunakan air maka hendaknya dia tayamum hendaknya dia bertayamum ini cara bersuci orang yang eh, junub juga sebagaimana dalam hadis Jabir Eh, bin Abdullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang safar kemudian uh, orang tersebut terkena batu kepalanya terkena batu kepalanya kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya ihtilam orang tersebut apakah ada rukhsah bagiku untuk menggunakan air ya, tidak menggunakan air kata mereka tidak kemudian akhirnya mereka akhirnya dia menggunakan air dan meninggal di situ ya meninggal dan Rasulullah marah ya Rasul marah, Rasul kasih kabar kepada para sahabat hendaknya kalau misalkan tidak punya ilmu bertanya. Ya, kemudian kata Rasul singkatnya cukup bagi dia untuk bertayamum, untuk bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair demikian Bapak Abdullah di Priok ya dan kita berikan kesempatan kembali kita uh, angkat kembali dari, dari pesan dari telepon maaf silakan halo Halo, Assalamualaikum Roja ya? Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullah. Ya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Salman dari Semarang. Ahlan Pak Salman, silakan. Ahlan, salam. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, itu saya itu punya orang tua. Uh, apa? Kondisinya kan lemah. Hmm. Terus kadang untuk sholat itu kalau kita waktunya di jamak gitu bisa nggak? orang tua, terus apa kondisinya? Uh, waktu sholat lima waktu. Mm hmm Ada orang tua? Iya. Mm hmm Terus? Uh, apa? Kalau sholat itu kan biasanya tuh kami atau jamak kan gitu kan? Di jamak? Iya. Mm hmm Itu gimana kan? Boleh oh, iya. Dia dia tua ya, lemah ya? Iya lemah. Kadang kalau bangun mm -hmm. mesti dituntun gitu. Tayyip, sudah? Uh -uh. Ya ya cuma itu aja itu sama satu itu kedua apa ada rukhsah untuk tayamum kan oh, apa ada rukhsah untuk tanya tayamum iya orang iya. tua ya Baru lebih iya, Sudah? Ya, Fik. Barakallahu Nah. Ya. Jazakallahu Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, yang ditanyakan itu secara umum dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Saya akan nukilkan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dari Majmu' Fatawa dan Rosailnya beliau. Ya. Beliau pernah berkata, perlu diperhatikan, ini bisa menjawab semua hal, banyak hal. <clears throat> Baik yang ditanyakan tentang orang tua yang susah untuk sholat. Ya. Lihat, kullama da'atil hajatu al jam'i baina sholatain وكان في ترك الجمع حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في حاضر أو سفر لأن المشقة تجلب التيسير ah, perhatikan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata setiap ada hajat setiap dibutuhkan setiap ada kebutuhan yakni untuk menggabung dua solat untuk menggabung dua solat, solat maghrib dengan solat isya, solat tuhur dengan solat asar. Ya. Adapun salat subuh enggak? Solat subuh enggak. Lihat sekali lagi setiap ada kebutuhan untuk menggabung dua solat, dan ketika meninggalkan hal tersebut adanya kesusahan dan masyakkah. Lihat, wa fi tarkil jam'i harajun wa masyakkah. Justru kalau meninggalkan hal tersebut, justru kalau tidak menggabung dua solat malah jadi susah, malah jadi sulit, malah jadi berat. Maka kata Syekh Utsaimin fahuwa jaizun, maka hal itu dibolehkan. Maksudnya dibolehkan apa? Bolehkan digabung. Bolehkan digabung. Sawaun kana zalika fi hadarin aw safar. Baik ketika ada hadir yakni mukim atau ketika dalam keadaan safar. Ketika dalam keadaan kita di rumah kita nih, kesibukan sangat sibuk. Kalau kita tidak jamak sulit, maka boleh saat itu menjamak. Ya, pokoknya ketika ada masyakkah, ketika ada masyakkah dan ketika tidak menjamak malah susah, itu ada hajat berarti bolehnya menjamak. Ya, karena apa? Karena al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudahan, eh kemudahan. Kesulitan membawa apa? Kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Oleh karena itu, dari kasusnya eh, orang tuanya Pak Abdullah tadi, ya, Salman. Eh, Pak Salman. Nah. Oh, Pak Salman. Ya, boleh. Ya, ketika wah susah nih orang tua kan, sakit. Hmm? Eh, kadang-kadang tidur kan orang tua sakit gitu yang tidur nggak bangun pas dibangun jamak jamak atau ada kondisi-kondisi lain yang memang berat kalau tidak dijamak maka jamak jangankan yang sakit yang kita yang sehat sekali-kali jamak boleh itu walaupun tidak ada e, ya, masyakoh apalagi ada masyakoh hmm. apalagi ada masyakoh karena Rasul pernah menjamak dua sholat walaupun tidak ada apa-apa sebagai e, contoh bahwa Islam ini ringan, tapi jangan diringan-ringankan, yang dimudah-mudahkan sesuai dengan syariat. Ya, nah, ada acara yang memang sulit untuk ditinggalkan dan berat, jamak, dijamak. Ada hajah. Ketika setiap ada hajat kebutuhan untuk menjamak dua sholat jamak. Tidak jama. menjadi kekhususan bagi musafir Tidak menjadi kekhususan bagi musafir tidak menjadi kehususan bagi musafir. Karena Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah berkata, "Sawa'un kana dzalika fi hadarin aw safar." Baik ketika dalam keadaan mukim kita ini di daerah kita sendiri atau ketika safar. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ketika mukim pernah menjamak dua salat. Ya. Ah ini. Karena apa? Kaidahnya al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Bahwa sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan apa? kemudahan. Ini kaidah yang luar biasa besar. Insya Allah kita akan berikan contoh-contohnya pada pertemuan berikutnya. Yang kedua tadi apa, Ihsan? Uh, ya untuk tayamum, Sat. Apakah diperbolehkan hmm. juga? Tayamum. Sama. Oh ya. Untuk masalah tayamum, ya, itu adalah ada syaratnya ya, ada syaratnya. Ketika tidak ada air, susah mendapatkan air, maka tayamum. Atau yang kedua, ada air tetapi tidak bisa menggunakan karena misalnya sakit, ya. Tadi hadis Jabir bin Abdullah ada sahabat yang kepalanya luka, nggak bisa menggunakan air, ada air. Ya. Nah, itu boleh untuk bertayamum. Maka dilihat kondisinya Bapak yang sakit, ya. Ketika misalkan kasih air malah tambah sakit, maka tayamum. Maka boleh tayamum. Tapi ketika masih bisa wudu, ya masih bisa wudu maka berwudu dengan air. Wallahu alam bisawab. Nah. Baik, jazakumullah khair demikian Bapak Salman, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan saja dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan dari pendengar kita, beberapa pertanyaan yang sama disampaikan. Nah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana terkait dengan hadis ikhtilafu ummati rahmah? Dan iya. ini apakah sejalan dengan kemudahan Islam? Mm-hmm. Uh, jazakallah khair. Baik, antum Nah, hadis ikhtilaf ummati rahmah ini hadis daif ya. Hadis tidak dipakai ya. Ini tidak benar ya. Kalau hadis ini tidak jadikan hujah maka tidak boleh kita berhujah dengan hadis ini. Ya, tidak boleh kita berdalil dengan hadis ini dan hadis ini bertentangan tentunya dengan pondasi-pondasi Islam ya ikhtilaf ummati bukan rahmah justru ikhtilaf ummati adalah azab ya ikhtilaf ikhtilaf itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan uh, ikhtilaf akan menimbulkan kerusakan ya ya dan perlu diketahui ikhtilaf ada dua tentunya ya. Ikhtilaf tadad, ikhtilaf tanawo. Ya. Jadi eh, sekali lagi bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan kalau tidak bisa dijadikan hujah secara asalnya batal sudah. Nah, satu lagi ya, Ihsan. Jazakumullah khair, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait dengan ibadah yang biasa kita lakukan seperti ya, sholat Ustaz. Mm-hmm. Uh, ketika dia tidak mampu dan sebagian kata mereka wafat dalam keadaan tidak sholat, apakah memang disunahkan mm-hmm. untuk membayar fidyah dan sebagian juga melaksanakan yeah. sholat fidyah. Jadi ada dua bentuk pembayaran fidyah dari mm-hmm. hukum sholat yang ditinggalkan dan juga melaksanakan sholat sunnah fidyah mengganti sholat sholat yang ditinggalkan. Nah, nah. antum kadalik tentang meninggalkan sholat ada ikhtilaf di antara ulama tentunya ya ada ikhtilaf ya ada yang mengatakan kafir ya secara mutlak kalau misalkan dia meninggalkan sholat ada yang mengatakan kalau meninggalkannya karena misalkan tidak ingkar maka eh, tidak belum kafir ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan anda memilih pendapat yang kedua ya kalau kita menghukumi eh, dia tidak kafir, maka masih kita ini diperbolehkan untuk mensolatinya hmm. boleh mensolatinya tetapi kalau misalkan ingin memberikan pelajaran buat manusia maka kita tidak tidak mengapa untuk tidak sholat mensolatinya dalam rangka apa kasih pelajaran buat manusia nih kalau orang nggak sholat nggak disolati begitu itu boleh ya uh, adapun masalah fitnya tidak ada hubungannya Masalah fidyah ini tidak tidak dibenarkan. Tidak ada fidyah bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada. Ya. Atau sholat fidyah. Ini hal yang baru dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Ya? Iya, dalam mazhab Syafi'i enggak ada juga. Enggak ada juga. Baik. Baik. Ini saja barangkali ihsan yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi kaidah ini. Kaidah ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari dan untuk kita tadaburi, kita ambil ilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan rezeki kepada kita ikhlas dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.